Bahkan dari mulai kecil sampai urusan besar semua dikembalikan ke dukun atau kiai berkaromah soal urusan jodoh konsultasinya ke dukun. Soal masalah mencari kerja kembalinya menyerahkan urusan masalah ke dukun. Sampai di antara beberapa orang naik jabatan, cari posisi, berdagang, berpolitik, berbisnis semua dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dukun. Sehingga dukun menjadi manusia paling sakti, manusia paling dicari-cari, manusia paling berjasa di dalam menentukan nasib hidup semua orang. Hadirin sekalian, kalau kita lihat banyak orang walaupun sudah berilmu dan berpendidikan tinggi di dalam menghadapi masalah satu ini tidak banyak berpikir apalagi menganalisa. Bahkan mereka di hadapan dukun seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Menyerahkan dirinya, nasibnya, bahkan seluruh hidupnya digantungkan kepada dukun. Contoh aja di sekalian, kita lihat banyak orang yang pergi ke luar negeri kerja, ya, dibawain air supaya kerasan oleh dukun. Bahkan di antara mereka membawa tanah kuburan ke Saudi, ke Kuwait, ke tempat-tempat negeri alasannya supaya betah di sana. Tanah kuburan kalau bawa kerupuk lumayan dibuat makan di sana. Tanah kuburan. Walhasil hadirin sekalian, kita sekarang penasaran Kenapa manusia banyak menggantungkan diri kepada dukun? Alasannya ada empat orang yang susah dibedakan di Indonesia. Pertama kiai, dukun, para romar, orang pinter. Ini susah. Mendingan membedakan empat orang. Pencuri, perampok, koruptor, sama copet. Itu mendingan. Kadang-kadang kita katakan kiai punya praktek juga. Jual berbagai macam air karomah, ake, minyak, dan berbagai macam jimat yang katanya itu semua diajarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dulu Nabi Sulaiman memiliki syaitan-syaitan yang dipenjarakan di bawah bumi dan suatu ketika akan keluar dan mengajarkan kepada manusia Al-Quran sebetulnya bukan Al-Quran dalam rangka untuk menyesatkan mereka maka jangan sampai kalian mau disesatkan apalagi orang awam yang penting lihat Arab mas tulisannya Arab kemarin dia ngajarin gue baca surat Al-Fatihah Al-Fatihah itu Quran. Padahal hadirin sekalian, tulisannya tidak bisa dipahami maknanya. Kadang rok rok rok rok, lam lam lam lam, persis seperti di kulitnya buku ini. Saya kasih contoh. Tuh melihat. Ini raja Arab pasti Quran. Arab pasti benar. Tidak benar itu. Berapa banyak majalah porno Arab dan berapa banyak mantra-mantra santet yang tulisan Arab. Bahkan ada kitab Sumusul Ma'arif, Manbaul Ma'arif. Semuanya bahasa Arab yang mengajarkan sihir-sihir, santet tenung, magic jengges. Mengajarkan ilmu-ilmu yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Memang orang Indonesia itu latah. Contoh aja diri sekalian. Kosidah yang penting Arab. Didengarin sampai khusyuk, nangis-nangis. Padahal kosidahnya, kosidah asmara. Ya kayak makediri itu kan. Disetel di masjid. Padahal hadirin sekalian itu kosidah dangdut padang <laughs> pasir. Yang menceritakan asmara. Dua eh, sejoli laki perempuan yang sedah patah hati. Seorang perempuan yang kecewa bercinta dengan seorang laki-laki namanya Makadir. Dilantunkanlah sebuah poin bait syair Magadir. Itu. Dilantunkan. Tidak aneh untuk melihat. Bahkan jaminan yang datang dari Allah lewat lisan Rasulnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi ashri amsalihah fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun, mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada enggak jaminan dari kitab-kitab yang mereka bahkan lebih khusyuk lebih banyak, lebih sering membaca itu daripada Al-Quran. Itu. Apalagi Ya Rabbi Bil Mustafa. Itu udah kosidah yang menjadi lagu kebangsaan majelis ta'lim di hampir seluruh masjid terutama di Jabodetabek. itu kalau nggak membaca itu wah ini ta'limnya lain udah lain aja nah kita kembalikan kepada masalah kita. Kiai dukun, paranormal, orang pintar. Coba bayangkan ya ikhwan, orang pintar. Di Indonesia itu aneh. Kalau seandainya ada lomba ulang pintar olimpik, olimpiade, orang pintar dari Jepang pinter robot, dari Amerika pinter peluru kendali, dari Jerman pinter bikin kapal selam, dari Inggris pinter, eh dari Indonesia pinter nyantet. Itu. Coba senjang. Jadi hadirin sekalian lucu pinter. Itu. Walhasil hadirin sekalian. Ini harus diluruskan. Ini harus kita sampaikan. Karena apa? Karena banyak orang berusaha banyak orang yang bekerja, banyak orang berkarya, sudah menggunakan cara-cara tidak logis. Membuka warungnya, kadang-kadang di beberapa tempat dikasih raja, dikasih kembang telon, dikasih jimat, untuk supaya laris, bumbu-bumbunya kadang dicampur macam-macam, centongnya dari dukun, harganya dua juta setengah, piring-piringnya ditiupin sama kiai, Kadang masaknya dicampur katok dalam yang sudah dikasih jauh. Japa jabu. Ya mantra. coba jabu ginjel tumoni asu. Itu kan gitu. Aneh. Coba bayangkan hadirin sekalian. Kalau kita kunjungan ini sebentar lagi Muharram tanggal 1 Suro. Ada arak-arakan Kiai Selamat. Dari mulai tempat alun-alun sampai ini apa namanya keraton dalam itu orang nonton berentet semuanya bukan nonton Kiai Selamat alias kebo yang diarak tapi nunggu di antara sebagian besar tai kebo yang sedang rontok itu ditungguin karena itu memiliki khasiat memiliki haromah dan dijadikan berbagai macam obat termasuk campuran bakso supaya laris jadi iya, colek dikit juga kan nggak terasa. Yang penting bakso itu kan <laughs> apa namanya anget, gurih udah selesai. Emang terasa. Coba bayangkan sekarang kalau antum baca majalah misteri, majalah paling banyak menjual jimat, menjual perdukunan dan berbagai macam karomah-karomah ciptaan para dukun, para normal. Pelet hipnotis merupakan suatu perkara yang mereka anggap lumrah. Makanya hati-hati. Wanita kadang-kadang sudah akor sama suaminya dipisah. Yang benci jadi senang. Orang kadang-kadang dipermainkan dengan ilmu-ilmu tersebut. Ada yang alasannya itu ilmu putih, ilmu hitam. Nanti kita akan bahas. Ya. Ya, ini yang terjadi. Makanya untuk melihat anaknya orang Islam bisa nikah sama orang Kristen. Yang dulunya benci jadi mau. Itu semuanya kena pelet. Kena ilmu hipnotis. Apalagi ditambah pelet Jerman. Mereknya Mercy. Wah semakin lengket. Sehingga nggak wajar. Bahkan ada aji-ajian jaran goyang, ada ajian-ajian semar mesem, ada sukmo sejati macam nih jimat soambrek-ambrek ini dijual dengan terang-terangan yang lebih lucu hadirin sekalian di tengah komunitas umat Islam yang begitu banyak mayoritas orang jualan ramalan di media-media rek rek rek silakan Anda ketik nomor sekian-sekian, nasib Anda akan saya tentukan. Waduh, Masya Allah. Dia ngelebihin daripada Allah. Dan itu banyak juga yang coba-coba SMS. Anda kalau SMS iseng, masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah. Man sa'ala kahinan an say'in, la tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Tapi kalau kita membenarkan man sa'ala arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Walaupun antum sekedar menonton. Hindarkan ya ikhwan. Mereka laris, mereka dapat tanggapan, bahkan dipakai oleh TV karena ada yang nonton, karena ada yang SMS. Karena ilmunya media itu cuma satu, mana yang dapat tanggapan, mana sekarang ini mendapatkan uh, sambutan ya dari penonton pemirsa, maka itulah yang dipakai. Nah, sekarang kita akan buka kitabnya pembahasan tentang wali. Ya, masalah wali dulu kita runut. Hadirin sekalian, wali menurut banyak ulama kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Bustanul Arifin dari Abu Ishaq Az-Zujjaj dan juga Abu Ishaq Ibnu Qurqul mengatakan orang yang senantiasa menegakkan hak Allah dan hak-hak hambanya. Kata Ibnu Taimiyah, disebut wali karena kedekatannya dengan ketaatan alias selalu mengikuti ketaatan hidupnya selalu dikerahkan untuk taat kepada Allah baik meninggalkan baik uh, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya kata Ibnu Hajar orang yang mengerti tentang Allah ma'rifatullah terus menerus berbuat ketaatan dan ikhlas dalam beribadah intinya seperti yang dikatakan oleh Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam membagi wali itu ada dua, tingkatan menengah dan tinggi. Menengah orang-orang yang sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namun yang tinggi orang yang telah melaksanakan perintah Allah jauhi larangan ditambah itu menyempurnakan sunnah-sunnah nafilah-nafilahnya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya man adali walian faqad adantuhu bil harbi siapa yang memusuhi waliku maka telah aku izinkan berperang dengannya dan setelah itu Rasulullah eh, hadis qudsi tersebut menegaskan ما تقرب علي 'abdi bin nawafil hatta Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah hingga aku cintai. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka di, aku menjadi pendengarannya ketika mendengar, aku menjadi penglihatannya ketika melihat, aku menjadi tangannya ketika bekerja, aku menjadi kakinya ketika berjalan. Maknanya, bukan menjadi pembenar terhadap orang yang memiliki akidah wahdatul wujud bahwa Allah menunggal dengan wali yang sudah sampai kepada tingkatan tertentu yang sudah mengukir eh, apa namanya tariqat ma'rifat hakikat tidak bahkan yang dimaksud orang itu kalau sudah menjalankan perintah Allah meninggalkan larangannya menyempurnakan sunnah-sunnahnya maka hidupnya akan selalu bersama Allah, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah, sampai tidaklah dia beramal kecuali karena Allah, tidaklah dia membenci kecuali yang dibenci oleh Allah, sehingga mendengar apa yang telah diridhoi oleh Allah, tidak mau mendengar kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Tidak melihat sesuatu yang kecuali dicintai oleh Allah dan tidaklah bekerja berjalan kecuali berjalan menuju kepada apa yang telah diridhai oleh Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu kelebihan muraqabah selalu bersama Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, hidupnya tidak pernah lepas dari Allah sehingga pendengarannya terkontrol, murutnya terkontrol, penglihatannya juga terkontrol, tangannya, kakinya semuanya menuju apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang telah dijelaskan juga oleh Junaid bahwa Orang yang meninggalkan keinginan hawa nafsunya, menegakkan hak-hak Robnya, meninggalkan larangannya, sehingga hidupnya selalu bersama Allah dengan Allah dan karena Allah. Ini maknanya. Adapun uh, apa namanya? Karam apa istilah wali menurut ulama sufi. Orang sufi di dalam menempuh kewalian melalui dua cara. Cara yang pertama menyiksa diri. Makanya di antara mereka ada yang bertapa berbulan-bulan. Di antara mereka ada yang melaparkan dirinya sampai bertahun-tahun. Di antara mereka ada yang mungkin menghinakan dirinya sampai disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya kitab Ihya Ulumuddin Abu Yazid Al-Bustami ketika kedatangan seorang muridnya wahai Abu Yazid kalau seandainya saya ingin menjadi wal ini orang yang dekat dengan Allah, amal ikhlas karena Allah, apa saran saran uh, uh, Anda? Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Kalau kamu sampai kepada tingkatan seperti itu, ente sekarang keluar ke pasar-pasar, ke kampung-kampung, tidaklah pakai pakaian kecuali dari mulai pusar sampai lutut, hanya cukup nutup aurat. Kemudian ente pakai kalung kelapa. Kalau dihina orang, ente jangan balas, kasih itu kelapa satu. Dengan itu kamu beramal bukan karena manusia, dicaci orang juga tidak akan kecewa sehingga kamu ikhlas kepada Allah. Persis seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa pada dalam keadaan penerimaan mahasiswa baru itu apa? Ospek. Jadi itu jadi apa tampilannya dibikin supaya apa? Uji mental. Walhasil hadirin sekalian, hal itu tidak mendatangkan kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, zikir. Zikir di kalangan mereka ada enam tingkatan. Tingkatan pertama zikir syariat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus meningkat jadi zikir tarekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha terus sampai istri. La ilaha illallah. Semakin lama semakin hilang suaranya. Sampai tinggal la, la, illallah la la il la il la il la il. apa itu coba ada zikir yang cuma la il la il la il sampai hu hu hu hu hu i i i i sampai lenyap maka Zikir tingkatan yang ke, yang ketiganya adalah makrifat Allah, Allah, Allah. Meningkat lagi menjadi hakikat huwa, huwa, huwa sampai Hi, hi, hi itu tinggaran gaib. Kalau sudah sampai gaib, lenyap fana. Hilanglah dirinya mening, menuju Tuhannya. Maka ada istilah dalam uh, ilmu mereka atau dalam dunia uh, tasawuf istilah fana yaitu lenyapnya dirinya menyatu dengan Tuhannya meninggalkan dirinya gaib untuk menuju Tuhannya yang akhirnya menyatu wahda menunggal setelah itu sampai kepada tingkatan tertentu yang disebut Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu khusus sama dia yang dalam bahasa Ronggowarsito dia sampunya linwe linwe itu kemampuan yang hebat dahsyat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Apalagi tingkatan syariat. Karena tingkatan syariat itu tingkatan kulit. Maka orang yang sudah tingkatan isi hakikat ini akan diajarin Allah Subhanahu wa taala dengan pengajaran khusus yang disebut ilmu laduni yaitu pinter tanpa belajar. Wa min ladunna ilma dan pencetus pertama kali ilmu laduni istilah ilmu laduni adalah Hisham ibn Hakam ibn Hisham salah seorang tori, eh, tokoh ahli filsafat Kendal Syiah Rafidah lahiran Kufah pada abad kedua ketiga Hijriah dialah yang pertama kali mencetuskan itu sampai nular ke seluruh daerah termasuk Ronggo Warsito di Jawa terkenal dengan apa namanya mijilnya dengan berbagai macam mocopatnya di antara mocopat dia punya nyanyian gending-gending werusak jeruning karah werusak durungi winara werusak jeruning kara sesuatu yang dibungkus itu tahu dalamnya ini apa maksudnya dia bisa menyingkap tabir gaib tahu sebelum diberitahu ini maksud werusak jeruning karah werusak durungi winara tahu sebelum diberitahu tapi hadirin sekalian, ada orang yang sudah sampai tingkatan seperti ini lucu, ya. Dites oleh salah seorang, diundang makan. Yang satunya dikasih makanan semua lauknya di atas nasi. Ini Pak Yai, Kiai yang khusus merusak jenuring kara, tahu sesuatu yang dibungkus rapi, lauknya diletakin di bawah nasi. Wah dia marah-marah. Masa semuanya pada dikasih lauk pauk ikan? Mana milik gue? Coba bayangkan Lauk di bawah nasi cuma lima senti aja nggak tahu Pak Yai. <laughs> Katanya merusak jeruning karah. Apalagi sesuatu yang tahu sesuatu yang gaib. Yang dimana Orang nanti diramal nasib kamu seperti ini, kamu nanti kejadiannya ke depan seperti ini, nasib bisnis kamu seperti ini, kamu nanti akan menjadi pejabat seperti ini. Jelas ini semuanya dari sekalian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Qul law a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani Katakan Muhammad, katakan Muhammad, kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, maka aku akan perbanyak berbuat kebaikan dan tidak tertimpa padaku satu keburukan. Rasul kena panah, Rasul sakit. Kalau seandainya dia tahu gaib, nanti celaka kamu hari ini jam sekian Muhammad di sini. Udah menghindar aja, gak, gak pernah ke situ. Nanti hari ini sakitnya seperti ini. Rasulullah antisipasi jauh-jauh hari. Rasulullah seperti manusia biasa. Tidak punya kelebihan, apalagi tidak mempan dibaca. Ada orang punya ilmu kebal, katanya ilmunya Rasul. Ada orang yang punya silatnya Sayyidina Ali. Kapan Ali bin Abi Thalib itu punya ilmu silat? Wong silat itu produk orang Indonesia. Katanya ada silat Abdul Qadir Jailani, ada silat Ali bin Abi Thalib. Lu Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah punya peguyupan pencak silat. Itu. Aneh. Semuanya hadirin sekalian, ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam hal-hal yang seperti ini kita harus kontrol. Harus kita jelaskan dengan demikian kita harus kembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Selanjutnya hadirin sekalian lihat buku. Maka wali adalah hamba-hamba Allah yang istimewa yang menjalankan ketaatan secara ikhlas karena Allah dan wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan utusan Allah. Maka kalau kita bicara wali yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ulul azmi dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Kemudian disusul khulafaur rasyidun dan senior sahabat muhajirin dan ansar. Namun, tolong kita harus catat. Wali selain para rasul, para nabi, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak maksum. Dengan demikian, kalau seandainya wali tersebut melakukan kesalahan, kalau seandainya wali tersebut melakukan berbagai macam penyimpangan dalam hal-hal yang sifatnya dia bertaubat kembali kepada Allah, maka asalkan dia kembali kepada Allah taubat taubatan nasuha maka kewalian tersebut tidak akan tidak hilang seperti ulama al-hakim ketika dia beristihad istihad tersebut kemudian salah Rasulullah SAW mengatakan idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajran jika ada seorang hakim ya istihad kemudian benar mendapatkan dua pahala fa in akhta'a falahu ajrun wahid sekarang tanda-tanda wali ketahuilah bahwa termasuk tanda-tanda paling besar bagi seorang wali Allah adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an mengikuti as-sunnah dalam ucapan dan perbuatannya menimbang segala amaliannya dengan Alkitab wa sunnah lurus akidahnya istiqamah dalam pengabdiannya kepada Allah, dikabulkan doa-doanya. Halaman 22 ya. Berhati lapang dan ridho dalam setiap keadaan, mengerjakan kewajiban agama dan meninggalkan larangannya, zuhud dari apa saja yang diperlukan manusia seperti cinta popularitas, ketenaran, pangkat dunia, ambisi jabatan dan harta kekayaan. Dia bukan pengagum dunia, tidak hidup menjadi budak harta, tidak berlomba-lomba untuk mengejar materi dan kenikmatan sesaat. Bila dunia datang hanya sedikit, maka diterima dengan penuh konaan dan sabar. Bila dunia datang banyak, yang penting halal, maka ia bersyukur dan digunakan untuk memperlancar ibadah. Bahkan dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Pujian dan cacian miskin dan kaya, terkenal atau tidak terkenal, baginya sama saja. Dia tidak ujub dan kagum terhadap kewalian dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Semakin tambah ilmunya, semakin tambah tawaduk kepada Allah. Semakin tambah amal baiknya, semakin takut kepada Allah. Semakin tambah hartanya, semakin dekat dengan orang miskin dan orang lemah. Semakin tambah umur, semakin tambah banyak amal solehnya, dan semakin tambah tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat jelata. Inilah wali Allah, simpelnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa itulah yang menjadi standar kewalian seseorang. Biarpun dia memiliki kehebatan yang banyak dan memiliki karamah yang mereka yang dikatakan oleh para jamaah, kalau seandainya diukur perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, maka kelebihan tersebut bukan dikatakan karamah. Bahkan pernah dikatakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, Al, uh, Sa'ad ibn Layth mengatakan kalau seandainya ada orang yang bisa terbang, orang berjalan di atas air. Jangan kau percayai kewaliannya sebelum kau ukurkan perbuatan dan ucapannya sesuai enggak dengan sunnah. Kata Imam Syafi'i apa? Tidak cukup walaupun dia terbang di atas luar angkasa, walaupun dia berjalan di atas air, Jangan kau percaya kewaliannya sebelum kau sesuaikan amalan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Oleh karena itu ikhwan, wali itu bisa seumur hidup tidak memiliki karamah sama sekali. Abu Bakar waliullah, Umar waliullah, Utsman waliullah, bahkan Abdullah ibnu Mas'ud adalah waliullah. Semua sahabat, baik yang senior itu dan junior itu waliullah, tapi jarang sekali mereka memiliki karamah. Jarang sekali. Karena apa? Karena semata-mata kelebihan apa? Adanya suatu kelebihan, adanya kharikul ada, adanya suatu kejadian-kejadian yang luar biasa tidak bisa menjadi ukuran orang tersebut menjadi wali. Jangankan gitu ya, ikhwan. Di kiri kalangan orang-orang kafir banyak yang memiliki kelebihan. Abdullah ibnu Sayyid yang dites oleh Rasulullah ketika itu memiliki banyak kelebihan yang dikira oleh sebagian sahabat adalah dajjal bahkan bahkan dajjal sendiri nanti yang keluar di akhir zaman yang menjadi musuh Nabi Isa alaihissalam dan juga Imam Mahdi yang telah memfitnah banyak orang sampai saking dahsyatnya fitnah tersebut kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa berlindung Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal memiliki kehebatan yang sangat banyak. Langit disuruh turun hujan turun, bumi yang kering suruh tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dia punya rot, gunung terbuat dari roti. Dia punya api tapi air. Dan dia punya air tapi api. Memiliki kehebatan yang sangat banyak. Bahkan dia masuk di dalam suatu desa. Mereka tidak beriman. Semua hewan hewan yang kurus banyak yang mati. Dan sawahnya kering. Mereka masuk ke suatu tempat. Mereka beriman ikut dajjal. Maka kambingnya, ternaknya menjadi gemuk-gemuk. Dan tumbuhannya menjadi subur. Bahkan ikhwan. Yang lebih dahsyat lagi. Ya, dia bisa menghidni, membunuh orang kemudian dihidupkan lagi Bahkan dia menghidupkan orang yang dari kuburannya. Mengatakan kepada salah seorang badui. Kalau seandainya saya bisa menghidupkan orang kedua orang tua kamu. Hidup sekarang di hadapan kamu. Beriman gak sama saya? Iya. Kemudian dua setan menjelma seperti orang tuanya dan mengatakan, "Wahai anakku, dia adalah Tuhanmu, ikut dia." Akhirnya dia beriman kepada Dajjal. Dahsyat. Apakah dia waliullah? Bahkan waliu syaitan. A'da'ullah, musuh Allah dan Rasulnya. Walhasil, akhir daripada kesimpulan. Syarat untuk menjadi waliullah, antum lihat halaman 24-25. Berakal, sehebat apapun, ya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau gila, tidak kita bisa katakan wali. Siapa yang meyakini wali? Kata Ibnu Taimiyah. Katanya Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitab Al-Furqan, siapa yang meyakini orang yang meninggalkan kewajiban agama, melanggar larangan Allah dan dia adalah jundus syaitan bukan jundullah, tapi diyakini dia adalah waliullah maka orang yang meyakini seperti ini adalah murtad, kafir keluar dari Islam. Siapa yang sekarang meninggalkan kewajiban Allah, melanggar larangan Allah, tidak pernah sholat jamaah, bahkan berzina, minum khamr dan yang lainnya, punya kelebihan, diyakini wali, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia keluar dari al-Islam. Kenapa ikhwan? karena dia telah mendustakan ucapan Allah ala inna awliya Allahi la Khawfun alaihim walahum hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun dan juga Allah mengatakan inna aw in awliya'uhu sesungguhnya wali-wali Allah illal muttaqun hanyalah orang yang bertakwa walakinna aktsarahum la ya'lamun Yang kedua adalah balik. Anak kecil walaupun punya kehebatan tidak bisa dikatakan wali. Dan yang ketiga tindakannya selalu sesuai dengan apa yang dicintai Allah. Dan jauh dari hal-hal yang dibenci Allah. Bahkan dia tidaklah mencintai kecuali apa yang dicintai Allah. Dan tidaklah dia membenci kecuali yang dibenci oleh Allah. Dan tidaklah dia mencintai ketika harus mencintai sesuatu atau siapa saja kecuali karena itu dan orang tersebut dicintai oleh Allah dan tidaklah dia membenci ketika harus membenci kecuali perbuatan tersebut, ucapan tersebut atau orang tersebut dibenci oleh Allah. Berilmu karena berapa banyak diri sekalian orang disesatkan oleh syaitan karena kebodohannya walaupun dia menganggap wali maka ada suatu kejadian yang sangat menarik. Pernah saat Abdul Qadir Jailani pada waktu lewat di padang pasir, kemudian datanglah naungan yang sangat adem, sejuk, lalu terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Tuhanmu. Saya sekarang datang menghalalkan apa saja yang saya haramkan khusus buat kamu." Apa kata Abdul Qadir Jailani? Ikhsa ya adu Allah. Pergi minggat wahai musuh Allah. Kamu bukan Tuhan. Tetapi kamu adalah iblis. La'natullahi alaih. Setelah itu, keluarlah ucapan, Wahai Abdul Qadir Jailani, saya telah berhasil menyesatkan 70 orang macam kayak kamu ini berhasil. Tapi kamu sekarang sukses dari jeratan saya. Dan kamu sukses karena ilmu kamu. Ilmu ya ikhwan. Suatu hal yang bisa milah antara hak dengan batil. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Istima'ul Jusil Islamiyah mengatakan, ilmu bukan banyaknya penukilan, membahas berbicara, tetapi ilmu adalah cahaya yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati yang bisa membedakan antara kaul yang tayyib dengan kaul yang khabis, dengan yang hak dan batil, dengan halal yang dan yang haram. Itulah ilmu. Sehingga satu alim yang mengamalkan ilmunya lebih ditakuti syaitan daripada seribu orang yang ahli ibadah. Karena orang yang ahli ibadah bodoh mas, nggak perlu disesatin aja udah sesat. Sehingga masya Allah ada kesimpulan yang ditarik oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya ketika menjelaskan tentang hadis Jurej. Jurej adalah salah seorang wali Allah yang diberikan karamah sebelum Rasulullah. Nanti kita akan jelaskan orang-orang yang diberikan karamah sebelum Rasulullah zaman dahulu dan setelah Rasulullah maksudnya umat Nabi Muhammad. Judaid, kenapa hadirin sekalian? Pada saat dia sholat, ya sholat sunnah, dipanggil ibunya tidak memenuhi panggilan. Di dalam hatinya, ibu apa sholat? Akhirnya dia sholat. Judaid dipanggil lagi, ibu apa sholat? Dia sholat. Sampai tiga kali. Akhirnya ibunya mengatakan, Ya Allah, janganlah cabut nyawa dia sebelum dia sempat melihat mukanya belacur. Masya Allah, doa orang tua makbul dan orang tua yang soleh tidak mendoakan jelek. Melihat, coba kalau ibunya mengatakan, Ya Allah, jangan cabut nyawa dia sebelum dia itu berzina sama pelacur. Allahu Akbar. Hayya itu? Sebelum melihat. Alhamdulillah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, salah "Salasu da'awatin mustajabah." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ul musafir, doanya orang yang safar, doa ul walid ala waladihi, doa buruk orang tua sama anak. Dan yang ketiganya adalah doa ul madlum, doanya orang yang teraniaya. Akhirnya betul ya ikhwan. Proses hidup berjalan, waktu terus bergulir, akhirnya dituduh dia berzina dengan seorang pelacur. Usut punya usut. Setelah melahirkan, Allah kasih kemampuan. Setelah dipertemukan oleh raja di mahkamah. Sehingga si juret sempat melihat si pelacur wajahnya. Padahal selama hidupnya dia tidak pernah melihat wajah perempuan. Allahu Akbar. Doa orang tua mustajab. Melihat wajah pelacur. Dan akhirnya anak tersebut ditanya, wahai anak, anakku, wahai anak kecil, Siapa ibu kamu? Ini bapak kamu. Tukang kebala kambing. Allah menyelamatkan harga diri Juret. Akhirnya tempat ibadah yang dihancurkan dikembalikan lagi. Doa orang tua terkabul. Katanya Ibnu Hajar, ini menunjukkan keutamaan orang alim di atas ahli ibadah. Kalau seandainya curhat itu alim, harusnya mendahulukan birrul walidain daripada solat. Karena solat sunnah, birrul walidain wajib. Wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Allahu Akbar. Ini ilmu. Makanya syarat seorang wali Allah harus berilmu, terutama masalah-masalah yang terkait dengan usuluddin. Yang kedua berilmu tentang cabang-cabang agama, tata cara wudhu, tata cara sholat, zakat, puasa, haji, masalah furu harus dikuasai juga. Berakhlak mulia dengan meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintahnya secara ikhlas selalu merasa takut kepada Allah dan merendahkan diri serta memiliki perasaan kasih sayang kepada makhluk dengan disertai nasihat tulus kepada mereka. Ikhwan, sayang kita kepada makhluk jangan sampai menghilangkan idealisme agama. Sayang kita kepada makhluk bukan berarti terus kita mengalahkan Allah dan Rasulnya. Coba berapa banyak di antara kita melanggar perintah Allah karena enggak enak sama fulan, melanggar perintah Rasul karena enggak enak sama fulan, melanggar bahkan melakukan perkara khurafat dan bid'ah alasannya saya enggak enak sama fulan. Kenapa enggak sekali-kali enggak enak sama Allah? Kenapa enggak sekali-kali enggak enak sama Rasul? Kalau ditanya Pak, kenapa enggak melakukan ini dan itu? Waduh Pak, saya enggak enak sama Rasulullah. Mantap. Kenapa selalu gak enak sama fulan? Apakah fulan akan menghasil surga antum? Camkan ya Ewan, surga neraka itu di tangan Allah. Ridha Allah lebih utama daripada ridha manusia. Man talaba Allah. bisakhatin nas radhiyallahu an wa ardan nas alaih. Barang siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dicela dimurka oleh orang, maka Allah akan meridhoinya dan suatu ketiga manusia dibikin senang sama dia oleh Allah karena hati manusia seluruh anak Adam ini di tangan Allah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sesungguhnya jari jemari ini sesungguhnya hati manusia itu di atas di antara dua jemari Allah dirubah kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau. Hadirin sekalian, pendengar yang ada di Celengsi, ya, pendengar setia kita, Jakarta sekitarnya Jabodetabek, ya, dan juga pendengar radio Ababil, semoga tetap setia dan saya berharap yang kurang setia tambah setia, yang coba-coba menjadi setia. Ya. Kita camkan dengan baik. Siapapun yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka kewaliannya batal walaupun punya kehebatan sangat banyak sekali. Dan orang menyikapin karomah ada tiga. Ada orang yang, dijadi, yang menjadikan karomah sebagai wahana untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Karena tujuan diberikan karomah itu ada tiga. Di antara menguatkan keimanan. Dan yang kedua ikomatul hujjah. Dan yang ketiganya tidak kalah pentingnya adalah pertolongan Allah kepada wali tersebut. Makanya hadirin sekalian, kenapa karomah di kalangan sahabat lebih sedikit daripada tabiin, tabiin lebih sedikit daripada tabiin tabiin karena mereka sudah tidak perlu karomah. Bahkan yang penting adalah istiqomah sehingga para ulama sepakat puncak daripada karoma adalah istiqamah. Sehingga Abu Ali Ar-Ruwad Badi mengatakan, Kun taliban lil karoma, wala takun kun taliban lil istiqamah wala tarkun taliban lil karamah. Carilah istiqamah, jangan cari karamah. Karena orang itu kalau sudah dapat karamah, belum tentu bisa istiqamah. Bahkan jenis yang kedua, ada orang yang menggunakan karamah sebagai alat untuk maksiat kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Bal'am. Musuhan sama pasukannya Nabi Musa. Sama Nabi Musa. Karena disogok, disuap oleh Bani Israel. Sehingga menggunakan karamah itu sebagai wahana untuk maksiat. Ada yang menjadikan ketiga karamah sebagai wahana untuk perkara yang mubah. Hadirin sekalian, mendengar uh, eh, Radio Hang ya Radio Roja juga Ababil semoga ya di di apa namanya dimuliakan oleh Allah sumber uh, karamah wali Allah tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan di sini ada beberapa hal yang harus dicermati Adapun karomah menurut pandangan kaum sufi adalah sesuatu yang luar biasa pada wali dengan tanpa dibarengi pengakuan kenabian sebagai tanda bahwa wali itu dimuliakan oleh Allah diterima amalnya dan didekatkan paha padanya. Ini definisi yang kurang. Kenapa? Kalau orang kalau wali tersebut tidak memiliki karomah berarti amalnya tidak diterima, berarti dia tidak dimuliakan oleh Allah. Bahaya. Padahal kita sudah dapat kesimpulan seumur hidup walaupun wali tersebut tidak pernah punya karomah maka dia tetap dikatakan wali Allah. Nah sekarang hadirin sekalian, uh, sebelum kita memasukin uh, eh, ilmu laduni, kemudian ilmu putih, ilmu hitam, saya akan sampaikan contoh-contoh wali dan karomahnya. Yang pertama, wali yang paling hebat, wali yang paling jelas, itulah betul-betul wali Allah yaitu Maryam, ibunda Isa bin Maryam. Dikasih kelebihan sangat banyak oleh Allah. Amalnya soleh, takwa dan iman kepada Allah. Bahkan tidak ada orang yang paling sempurna katanya Rasulullah SAW. Kamula minar rijali kathirun. Orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu sangat banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam binti Imran. Wa yang keduanya Aisyah binti Asia binti Muzahim. Yang ketiganya adalah Khadijah binti Khuwailid. Mereka ini adalah wali Allah yang paling tinggi di antara wanita-wanita yang ada. Diberikan karamah, coba bayangkan ikhwan. Dikasih buah-buahan yang tidak pada waktunya. Dan bahkan pohon kurma yang begitu besar, dipegang begini bisa goyang begitu dahsyat, sampai rutop aja rontok. Antum sekarang kalau pergi ke Mekah umroh, coba goyangin. Jangankan goyangin pohon, ente goyangin tangkainya itu aja yang kurma, belum tentu rontok gampang. Allah kasih kemampuan karoma. Lagi, karomah Allah yang diberikan kepada sahibus Sulaiman yang disinyalir di dalam beberapa tafsir adalah Asif bisa memindahkan singgah sana. Coba bayangkan ikhwan. Kita tengarai dari mana dia itu karamah waliullah dari orangnya iman atau tidak. Kelebihan semata-mata tidak bisa jadi ukuran. Dia ini takwa, iman tidak. Maryam iman, Asib beriman. Dipindahkan itu sehingga sana Balkis. Bahkan Efrid yang sudah sanggup mengatakan ini laqawiyun amin. Wahai Nabi Musa, eh, Nabi Sulaiman, Aku akan pindahkan sehingga sana Balkis sebelum Nabi Sulaiman selesai dari rapat. Ini laqawiyun amin. Sungguh saya sangat mampu dan amanah. Masya Allah. Ifrit aja amanah. Kadang anda sebagian manusia nggak bisa amanah. Ini laqawiyun amin. Subhanallah. Dahsyat Nabi Sulaiman itu. Makanya dikatakan Imam Mujahid. Tidak ada raja yang kerajaannya sempurna menyentuh barat dan timur kecuali empat. Dua mukmin, dua kafir. Yang dua mukmin Sulaiman sama Zulkarnain. Nanti kita akan jelaskan juga karomahnya. Yang kafir adalah Namrud sama Bukhet Nasor. Itu kekuasaannya spektakuler ya ikhwan. Enggak ada. Demikian. Itu dia punya Perdana Menteri Asif Katanya ya, ya Nabi Sulaiman, saya akan pindah. Kamu kedip, melek sudah di depan anda. Allahu Akbar. Lah, coba. Bukan sulapan. Ini juga bukan film horor. Tapi karomah yang diberikan oleh Allah kepada Asim. Itu langsung Nabi Sulaiman merem. tip, di depannya. Subhanallah, berapa jaraknya? Dan nggak bu, nggak pakai lampu Aladin, nggak pakai. Itu. Kemudian di sana ada Zulkarnain. Nah, umum Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa juga adalah waliullah. Karomahnya sangat tinggi. Coba bayangkan ikhwan. Melempar anaknya di sungai Nil. Sungai yang sangat luas dan dalam. Ombaknya dan alirannya begitu deras. Allah kasih karomah, Anaknya itu selamat. Diletakkan di peti kecil. Dan karomah yang lebih hebat lagi ya ikhwan itu anak yang diletakkan di peti di bawah air sampai ke pemandian Nabi eh semenin Fir'aun istri-istrinya yang sedang mandi menemukan satu peti di situ dalamnya ada bayi masya Allah yang bertahun-tahun Asia sendiri Fir'aun yang begitu kafir yang begitu takut yang begitu dahsyat ke kekejahatannya ada di dalamnya seorang mukminah makanya dikatakan oleh Rasulullah tidak ada perempuan yang sempurna kecuali tiga itu. Coba bayangkan ikhwan. Dia mempertahankan iman. Mempertahankan idealisme di tengah kejahatan, kebobrokan, kesesatan Fir'aun yang seperti itu. Akhirnya diselamatkan. Coba siapa yang bisa menggambarkan ternyata orang yang paling hebat Nabi Musa alaihissalam besar di rumah tangga yang bobrok seperti Fir'aun. Allah qadarullah. Wa ma Sebaliknya, Kanan dibesarkan di rumah tangga Islami. Nuh alaihissalam tidak beriman. Wa ma Makanya innaka la tahdi mam ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Di antaranya juga Waliullah Dzulkarnain, seorang raja yang hebat, perdana menterinya aja Nabi ya ikhwan, perdana menteri. Ya, untuk melihat bagaimana karomahnya, mukjizatnya. Kalau kita katakan Nabi Khidir adalah eh, Nabi berarti mukjizat, kalau bukan berarti karomah. Coba antum sekarang lihat dia tahu di mana tembok yang di bawah tembok yang jatuh itu ada emasnya. Karomah dari Allah. Begitu juga Zulkarnain diberikan kemampuan oleh Allah membangun satu negeri yang begitu luas besar untuk menyimpan dan memenjarakan Ya'jud Ma'jud yang suatu ketika nanti akan keluar menjadi tanda kiamat dan disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Masya Allah. Ini termasuk uh, eh, mukjizat karomah. Begitu juga di sana ada Ashabul Kahfi tidur 350 tahun ya ikhwan. Antum tidur dua hari terus saja itu udah mungkin bengap itu. 304, 350 tahun. 300 lebih tahun. Dia tidur. Ya. Tidak makan, tidak minum. Bahkan suatu yang sangat ajaib. Anjing. Subhanallah. Dikatakan di dalam satu asar. Dan dijelaskan juga oleh Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya. Dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dari hikmah persahabatan anjing dengan ashabul kahfi. Dari sinilah sah orang-orang jelek mendapat kebaikan karena bersahabat dengan orang baik. Anjing aja jadi baik gara-gara bersahabat dengan orang baik. Makanya antum bersahabat dengan orang yang soleh. Anjing aja dapat faedah, apalagi kita. Ah, gimana? Anjing aja dapat faedah. Bahkan subhanallah, tidak ada hewan yang namanya terukir indah di dalam Al-Quran. Nama kita aja nggak ada. Itu anjing. Ashabul Kahfi. Karena faedah persahabatan dia dengan orang soleh. Diberikan karomah oleh Allah. Itu ikhwan kalau duit sudah lumutan mas. Tapi orangnya masih utuh. Hidup juga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karomah kalau dia itu bukan nabi. Di mana orang yang sudah dimatikan seratus tahun kemudian dihidupkan oleh Allah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dan Allah hidupkan itu pakai lewat kepala dulu. Dia bisa melihat jasadnya, tengkorak, apa tulang-tulang. Dia lihat ke bawahnya begini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala suruh lihat untanya juga dihidupkan tapi anehnya makanannya tidak busuk. Pertanyaan yang besar, wahai orang yang sekarang saya hidupkan, ya. Kalau sekarang jasad kamu aja busuk, kemudian saya hidupkan, lalu anggur makanan yang kamu bawa masih utuh, ada apa ini? Kalau bukan pertolongan dari Allah, berarti saya mampu untuk menghidupkan, mengawetkan, saya mampu untuk mematikan dan mengembalikan lagi dan itu lebih mudah Karena Adapun karomah yang diberikan oleh Allah kepada tiga orang ashab, ashabul ghar yang ada di gua atau itu itu sudah masyur dan di sana ada Jurej di sana dari kalangan umat Nabi Muhammad Umar bin Khattab yang ketiga ceramah ya ashab al, ya ashabi ya ashab as-sariyah yang menunggu gunung itu dengar Padahal pasukan tersebut jaraknya ribuan kilo. Ada Ummu Aiman pada saat kehausan yang sangat berat karena pas dia itu puasa membuka tidak menemukan apa-apa, tiba-tiba dia nemukan air yang ketika itu sudah pingsan. Tiba-tiba ada ember di atas kepalanya. Diminumlah itu air. Khubaib juga memiliki karamah. Kemudian hadirin sekalian, di sana ada Sa'id bin Musayyib pada waktu perang Harrah di mana perang yang akhirnya terbunuhlah Abdullah ibn Zubair. Mekah Madinah itu nggak ada yang sholat kecuali sedikit sekali sepi, nggak ada yang azan. Sa'id ibn Musayyib selama itu mendengarkan suara azan dari makamnya Rasulullah. Karamah. Bahkan hadirin sekalian, di sana masih banyak karamah dari kalangan tabi'in. Ya, Uwais Al-Qarni coba bayangkan. Ketika meninggal dunia, ditemukan kain kafan nyembelit di bajunya. Dan ketika diusung ke tempat itu apa namanya pem, uh, pemakamannya dengan sendirinya sudah ada tempat untuk menggali, ini menguburnya tanpa ada yang menggali. Karamah bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak sekali karamah-karamah dari kalangan sahabat tabi'in tabi'in tabi'in di dalam kitab Al-Furqan baina awliya'i syait awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Ini yang kita ingin fahamkan kepada antum semua. Dengan demikian